بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد <clears throat> الدين رحمكم الله Telah kita dengarkan bersama Bahwa salah satu dari keyakinan ahlu Sunnah wal Jamaah adalah at-tarahum ala ashabi Rasulullah atau at-taradhi ala ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni mendoakan keridhaan untuk mereka mendoakan rahmat untuk mereka semuanya Ikhwani fiddin rahimakumullah dengan keyakinan tersebut maka ahlu sunnah wal jamaah terbedakan dari kelompok-kelompok yang menyimpang. Dalam hal ini ada kelompok-kelompok yang menyimpang dari keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Yaitu kelompok al-khawarij, wal-rawafid, wal-nawasib. Kelompok al-khawarij, orang-orang khawarij, al-rawafid, yakni syiah, an-nawasib atau nasibah. Masing-masing dari ketiga kelompok tersebut telah menyimpang dari jalan yang lurus ini. Yang pertama adalah orang-orang khawarij. Mereka bukannya mendoakan keridhaan untuk para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan mereka memerangi para sahabat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Lihatlah kisah bagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memerangi para Khawarij pada peperangan yang disebut dengan peperangan Nahrawan. Nahrawan, peperangan Nahrawan ini peperangan antara pasukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan orang-orang Khawarij. Di sana ada sebuah sungai yaitu seingat saya itulah namanya An-Nahrawan. Maka para khawarij tersebut berlomba-lomba menyeberangi sungai itu melalui jembatannya demi membunuhi para sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajma'in. Bahkan disebutkan sampai di antara mereka kecebur. Untuk apa? Karena berlomba-lomba ingin membunuhi para sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajma'in. Lihatlah orang-orang al-Khawarij. Bagaimana mereka akan mendoakan para sahabat kalau mereka telah berbuat seperti itu? Bahkan mereka terhadap Ali radhiyallahu anhu telah menganggapnya kafir. Nauzubillah min dalik. Nah, inilah kelompok Al-Khawarij. Maka dengan itu nampak jelas di sini perbedaan antara ahlu Sunnah wal Jamaah dengan kelompok Khawarij dalam hal menyikapi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kelompok yang kedua adalah Syiah ar <clears throat> Syiah Ar-Rafidah sama. Bahkan Syiah seluruhnya sampai kepada Syiah Zaidiyah mereka juga mencela para sahabat. Syiah Ar-Rafidah seperti yang kita ketahui mereka menganggap para sahabat Nabi adalah orang-orang yang murtad, orang-orang kafir, orang-orang munafik, sampai pada Abu Bakar dan Umar, man Umar radhiyallahu anhuma. Begitu pula putri keduanya, Aisyah dan Hafsah. Mereka orang-orang mulia itu di mata orang-orang Syiah Rafilah adalah orang-orang kafir. Bahkan lebih kejam daripada itu, mereka juga menuduh Aisyah sebagai pezina. Na'udzubillah min dzalik. Di mata orang-orang Syiah Rafidhah yang selamat dari vonis kufur hanya tiga atau empat sahabat saja. Yaitu Ali, Bilal, Ammar, Salman dan Al-Miqdad. al Aswad. Hanya mereka. Tentunya ada khilaf di antara mereka. Ya, ada yang menyebut sahabat-sahabat tadi, ada pula yang kurang dari itu, ada pula yang lebih dari itu. Alhasil bahwa orang-orang Syiah, Rafidah menganggap mayoritas para sahabat adalah kafarah, orang-orang kafir, murtadun, orang-orang yang murtad, para munafikun. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sehingga ikhwan fiddin rahimakumullah, di sini juga nampak jelas perbedaan antara ahlu sunnah dengan orang-orang syiah dalam menyikapi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bahkan kalau terkait dengan syiah, mereka pun tidak sepakat dengan, dengan ahlu sunnah sampai dalam bab ar wa Nabi. Disebutkan oleh salah satu ulama Syiah yang bernama atau yang disebut dengan isti, nama Ni'matullah Al-Jazairi. Ya. Dalam kitab yang kalau nggak salah ingat berjudul Al-Anwar An-Nu'maniyah. Ia mengatakan nahnu la nattafiq ma'ahum. Kami nggak sepakat dengan mereka, yakni ahlu sunnah. Fi ilahin wa nabiyyin wa imam. Baik dalam hal ilah sesembahan atau nabi atau imam. Li'annahum qalu. Kenapa? Karena Ahlus Sunnah mengatakan ilahuhum alladhi nabiyyuhu Muhammad wa khalifatuhu min ba'dihi Abu Bakar. Karena ahlu sunnah meyakini bahwa ilah mereka adalah yang nabinya adalah Muhammad dan khalifahnya setelah Nabi adalah Abu Bakar. Wa nahnu la naqulu bi ilahin nabiyuhu Muhammad wa khalifatuhu Abu Bakar. Dan kita nggak sepakat dengan ilah yang nabinya adalah Muhammad dan khalifahnya adalah Abu Bakar. Nah, jadi Syiah ya ilah mereka bukan ilah kita. Nabi mereka bukan nabi kita. Sebagaimana tentunya juga khalifahnya yaitu Abu Bakar Siddiq ya, khalifah kita berbeda dengan atau imam kita berbeda dengan imam mereka. Nah, kalau masalah ilah dan nabi sudah berbeda apalagi sikap terhadap para sahabat Nabi. Tentunya mereka akan berbeda sekali dengan ahlu sunnah wal jamaah. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimakumullah, sangat heran kalau kemudian dikatakan ya bahwa il, Rabbuna wahid wa dinuna wahid wa aduuna wahid. Sangat salah kalau dikatakan bahwa Rob kita adalah satu. Kita dengan Syiah dikatakan Rob kita adalah satu. Dinuna wahid, agama kita adalah satu. Dan aduuna wahid, musuh kita adalah satu. Ini sangat keliru, fatal. Karena ternyata mereka dalam bab uluhiyah pun tidak sepakat dengan ahlu sunnah. Ilah mereka bukan ilah kita dan ini nas dari ulama mereka. Maka sangat disayangkan kemudian kalau ada seseorang yang menisbatkan dirinya sebagai ulama sunnah sepakat dengan syiah rafidah untuk mengatakan apa? Rob kita adalah satu, agama kita adalah satu, dan musuh kita adalah satu. Nah, min dalik ini adalah suatu bencana besar. ya. Yeah. Dan ini salah satu kritikan yang dikritikan kepada Muhammad al-Imam ya, ketika dia menyepakati hal ini dengan orang Syiah. Nauzubillah min dzalik. Ini Islam besar. Dan di dalam perkara ini seperti yang kita sebutkan bahwa Ar-Rafidah <coughs> sangat berbeda dengan Ahlu Sunnah dalam keyakinan terhadap para sahabat. Mereka meyakini para sahabat adalah musuh-musuh. Sebagaimana Khawarij. Karena Khawarij dan Syiah kalau dirunut induk mereka adalah satu. Induknya bertelur kemudian menetas. Yang satu jadi Syiah, yang satu jadi Khawarij. Makanya sebagaimana Khawarij mengkafirkan para sahabat, Syiah pun mengkafirkan para sahabat. Induk mereka satu yaitu Abdullah bin Saba al-Yahudi. Ikhwan fillah rahimakumullah, bagaimana kita bersepakat dengan orang-orang Syiah yang mereka menjadikan para sahabat sebagai musuh-musuh mereka. Musuh kita bukan satu. Ya, musuh kalian adalah para sahabat yang mereka adalah pimpinan-pimpinan kami. Radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwan Fidin rahimakumullah telah disebutkan bahwa di antara keyakinan mereka orang-orang Syiah terkait dengan para sahabat mereka meyakini adanya ar-raj'ah Ar-raj'ah yakni kembalinya nanti hidupnya lagi para sahabat tersebut untuk dikisos dan untuk dihukum oleh mahdinya mereka. Saat mahdinya mereka muncul nanti, mereka juga punya keyakinan al-mahdi. Tapi al-mahdi mereka tidak seperti mahdi ahlus sunnah. Mahdi Ahlu Sunnah membawa kedamaian dan ketentraman bagi penduduk bumi. Tapi Mahdinya mereka membawa kekerasan. Mahdinya mereka membawa kekacauan. Mahdinya mereka, menurut keyakinan mereka, akan menghukum para sahabat Nabi dan mengkisos. Baik Abu Bakrnya ataupun Umarnya, yang dalam keyakinan mereka akan ada rajah, kembali hidup, untuk kemudian dihukum oleh mahdinya mereka. Nah, bagaimana kita akan sepakat dengan orang-orang Syiah Rafidah? Keyakinan mereka terhadap para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in sangat bertolak belakang dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ikhwani fi din rahimakumullah, Asy-Syarabi hafizahullah mengatakan tentang orang-orang Syiah yukaffirunahum ويرون أن أبا بكر وعمر من أشد الناس عذابا Syiah mengkafirkan para sahabat. Dan mereka berpandangan pada Abu Bakar dan Umar min asyaddin nasi azaba sebagai orang yang akan paling keras dihukum. Qabbahahumullah, semoga Allah menjelekkan mereka orang-orang Syiah. Fiddar fiddarakatis sufla minan nar. Syiah meyakini bahwa Abu Bakar dan Umar nanti dikerak paling bawah dari neraka. Qabbahahumullah ad-dajjalin al-kadzabin. Semoga Allah menjelekkan mereka Syiah, mereka para pendusta. Nas'alullah an yaj'alahum fid darakati sufla. Justru kita mohon kepada Allah justru merekalah yang ada di kerak-kerak terbawah dari api neraka. annahum yajma'una bainaz zandaqati wan nifaq. Karena orang-orang Syiah telah menggabung antara kezindikan dan kemunafikan. Benci terhadap Islam tapi menampilkan kecintaan terhadap Islam. Wal munafiquna fid darkil asfali minan nar dan orang-orang munafik mereka ada di kerak terbawah dari api neraka. Nas'alullaha an yahsyurahum ma'al munafiqin qatalahum Allah. Semoga Allah mengumpulkan mereka orang-orang Syiah bersama orang-orang munafik. Qatalahumullah, semoga Allah memerangi mereka. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, inilah Syiah sepenggal dari keyakinan mereka dan keyakinan mereka masih banyak sekali yang menentang ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian kelompok yang ketiga yang bertentangan dengan ahlu sunnah wal jamaah dalam bab keyakinan terhadap para sahabat adalah an-nawasib. An-nawasib ini jamak dari kata nasibah. Nasibah artinya alladhi nasaba al-adawata li ahli al-bait. Yaitu orang yang menancapkan permusuhan terhadap ahlul bait. Seolah-olah mereka sebagai lawan daripada Syiah. Ketika Syiah mengkultus ahlul bait Bukan hanya meyakini terhormatnya ahlul bait, tapi melampaui batas sampai meyakini sifat-sifat ketuhanan pada ahlul bait. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini kehormatan ahlul bait. Bahkan ahlus sunnah meyakini mereka lebih utama daripada yang lain. Dan berbagai keutamaan yang disebutkan dalam hadis Nabi tentang alul Bait, Ahlus Sunnah mengimani dengan iman yang mantap. Tapi Ahlus Sunnah tidak melampaui batas. Ahlus Sunnah tetap menempatkan mereka pada posisi mereka sebagai manusia yang tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Posisi mereka sebagaimana yang lain sebagai hamba-hamba Allah, keutamaan mereka tergantung dengan ketakwaan mereka. <clears throat> Tapi Syiah mereka mengkultus Ahlul Bait. Sehingga mengimani bahwa mereka punya sifat-sifat ketuhanan. Nah, di saat seperti itu muncullah kelompok Nalsibah. Kelompok Nalsibah ini justru sebaliknya. Mereka berlawanan dengan Syiah dalam bab ini sehingga mereka nasabu al-adawata li Ahlul bait. Mereka menancapkan permusuhan terhadap ahlul bait. Nah, ini juga bertentangan dengan keyakinan ahlus sunnati wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini keutamaan para sahabat Nabi secara umum lebih-lebih ahlul bait. Karena Nabi saw telah secara khusus berpesan kepada umatnya ya untuk menghormati ahlul bait alaikum bi'itrati kata beliau. Ya. taraktu fikum syai'ain. Kutinggalkan di tengah kalian dua hal. Kitabullah wa itrati. Kitab Allah dan keluargaku. Nah, dari berbagai dalil maka Ahlus Sunnah meyakini terhormatnya Ahlul Bait. Ya. Sekali lagi, kalau para sahabat saja mereka hormati dan mereka doakan kebaikan lebih-lebih ahlul bait. ahlu sunnah sangat meyakini terhormatnya mereka. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, maka di sini nampak jelas perbedaan antara ahlu sunnah wal jamaah dengan an-nawasib. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Selanjutnya Di antara keyakinan ahlu sunnah wal jamaah seperti disebutkan oleh uh, Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi wal kaffu amma syajara bainahum wal kaffu amma syajara bainahum dan ahlu sunnah menahan diri berhenti tidak masuk-masuk ke dalam ranah Masya bainahum apa yang diperselisihkan atau dipertentangkan di antara mereka para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Ini juga hal yang sangat penting. Ini hal yang sangat penting yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah. Ikhwan fidin rahimakumullah, kita tahu bahwa Secara singkat telah terjadi perselisihan di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu setelah terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu. Yaitu ketika para sahabat mengangkat Ali sebagai khalifah, kemudian Muawiyah radhiyallahu anhu ketika itu menunda baiatnya kepada Ali. Terjadilah apa yang terjadi sehingga terjadilah salah satu peperangan di antara mereka yang disebut dengan peperangan Siffin. Peperangan Siffin yaitu antara pembela Ali dengan pembela Muawiyah. Kemudian di sela-sela itu pula terjadi yang disebut dengan perang Jamal. Perang Jamal, Jamal ini adalah bermakna unta karena Aisyah radhiyallahu anha ketika itu menaiki unta terjadi peperangan ini di satu sisi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, di sisi lain Aisyah radhiyallahu anha yang sesungguhnya mereka sama sekali tidak menginginkan peperangan tersebut. Bahkan mereka mungkin tidak mengerti ya. Kalau ternyata ketika itu kegaduhan dimunculkan oleh kelompok ketiga yang membuat mereka terpancing untuk saling menyerang. Ya. Ala kulli hal terjadi apa yang terjadi dan ini yang disebut dengan masyajara bainahum. Apa yang uh, diperselisihkan di antara mereka. Ini termasuk yakni yang paling besar. Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka tidak masuk-masuk ke dalam ranah ini. Sekedar tahu terjadi apa yang terjadi, tapi mereka tidak kemudian menjadikan hal tersebut sebagai bahan pembicaraan yang mungkin akan mengakibatkan kepada celaan terhadap sebagian para sahabat Nabi. Oleh karenanya Ikhwani Fiddin rahimakumullah ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Al-Aqidah Al-Wasitiyah menegaskan pula keyakinan Sunnah dalam bab ini wa yumsikuna amma syajara bainas sahabah dan Sunnah menahan diri pada apa yang terjadi di antara para sahabat ya wa yaqulun Alus Sunnah mengatakan, "Inna hadil asar al-marwiyah fi masawihim." Sesungguhnya riwayat-riwayat yang diriwayatkan yang menyebutkan tentang kejelekan-kejelekan mereka. Minha ma huwa Ada riwayat-riwayat yang palsu. Diceritakan tentang para sahabat bahwa oh, mereka melakukan begini dan begitu ternyata palsu. Wa minha ada pula ma qad zida fihi wa nukis. Atau ada pula riwayat yang sudah tidak seutuhnya. Ada tambahan-tambahan atau pengurangan-pengurangan. Wa ghayyira an wajhihi telah dirubah dari riwayat yang semestinya. Wasahih minhu Kemudian yang ketiga ada riwayat yang sahih. Tapi hum fihi ma'dzurun. Mereka dalam perbuatan mereka itu dapat uzur semua. Imma mujtahiduna musibun wa imma mujtahiduna mukhtiun. Mungkin salah satu pihak mereka berijtihad dan benar dan mungkin yang lain berijtihad dan keliru. Nah, jadi ini tiga macam riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang perselisihan di antara mereka. Ada yang riwayat-riwayat maudhu'ah maktubah, riwayat palsu. Golongan kedua ada riwayat yang asalnya benar tapi sudah dirubah-rubah. Mungkin ditambah, mungkin dikurangi, mungkin diselewengkan. Ada riwayat yang ketiga, riwayat yang sahih menceritakan tentang apa yang terjadi, tapi kita ingat bahwa mereka semuanya dapat pahala sampai pun yang salah. Ya, kenapa? Karena mereka semua adalah orang-orang yang berijtihad dan mereka ahlul ijtihad. Ali berijtihad, Muawiyah berijtihad, Aisyah berijtihad dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in berijtihad. Dan Nabi telah mengatakan, "Idza ijtahad المجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ fa akhta falahu ajrun bila seorang mujtahid berijtihad lalu benar maka dia dapat dua pahala dan apabila dia berijtihad dan salah maka dia dapat satu pahala sehingga para sahabat semuanya dapat pahala lalu atas dasar apa kita membicarakan tentang apa yang terjadi di antara mereka yang kemudian ya mengarah kepada celaan terhadap sebagian mereka. Tidak dibenarkan. Makanya akidah sunnah diam. Tidak usah membicarakan perselisihan di antara mereka. Ya. Kalaupun membicarakan kalau dibutuhkan ketika membantah orang-orang yang menyimpang atau ketika memang dibutuhkan untuk suatu penjelasan dijelaskan dengan cara yang benar. Ya, dan pada dasarnya kita tidak usah masuk-masuk dalam perselisihan tersebut. Ibnu Taimiyah menjelaskan berikutnya, wa hum ma'adzalik la ya'taqiduna anna kull wahid min as-sahabati ma'sum min kaba'irid dzunub. Dengan itu juga Ahlus Sunnah berkeyakinan bahwa tidak ada seorang sahabat pun yang masum dari dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa kecil. Bal yajuzu alaihim fil jumlah. Boleh jadi mereka terjatuh dalam suatu dosa. Secara global ada dosa yang terjadi dari mereka. Mereka manusia biasa. Mereka tidak dijamin terjamin sebagai maksum. Yang maksum adalah siapa? Rasulullah alaihi wasallam. Walahum minas sawabiki wal fadail ma yujibu maghfirata ma yasduru minhum in sadar. Tapi ingat, kalaupun kita meyakini boleh jadi mereka ada yang salah, ingat kesalahan yang terjadi dari mereka bila dibandingkan dengan keutamaan mereka apa keutamaan mereka? Sawabik. Kedahuluan dalam berislam. Ini punya keutamaan besar. Fadail. Keutamaan-keutamaan yang lain. Seperti yang kita sebutkan. Sebagiannya. Sebagaimana Nabi sebutkan. Pada hadis La tasubu ashabi. Jangan kalian telah para sahabatku. Dan seterusnya. Yang Allah sebut tentang mereka. radhiyallahu anhum. Allah ridho terhadap mereka. Semua ini yang begitu besar yang mereka miliki. Kemudian dibandingkan dengan sekian kesalahan yang terjadi dari mereka. Kesalahan-kesalahan itu tidak seberapa. Keutamaan yang mereka miliki. Yujibu maghfirata. Mengharuskan diampuninya mereka karena dosa yang terjadi dari mereka. Dosa-dosa itu terampuni dan terkubur oleh keutamaan-keutamaan mereka. Hatta innahu yughfaru lahum minas sayyi'at ma la yughfaru liman ba'dahum. Sampai-sampai sesungguhnya telah diampuni mereka dengan ampunan yang tidak pernah diberikan ampunan itu kepada orang-orang yang setelahnya. Li'anna lahum minal hasanati allati tamhu sayyi'at ma laysa liman ba'dahum. Karena mereka punya kebaikan-kebaikan yang banyak yang menghapus kesalahan-kesalahan mereka yang kebaikan-kebaikan itu tidak pernah dimiliki oleh orang-orang yang setelah mereka. Dan Nabi pernah bersabda, "Innahum khairul qurun." Sesungguhnya mereka sebaik-baik generasi. Dan salah satu mud dari infak mereka lebih baik daripada infak orang lain yang sebesar gunung Uhud walaupun itu berupa emas dan seterusnya. Ya. Nah, ini penjelasan Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Al-Aqidah Wasitiyah eh, dan masih panjang penjelasan beliau. Tapi intinya bahwa Al-Sunnah sekali lagi berkeyakinan tidak membicarakan perselisihan di antara mereka. Kalaupun mereka keliru, mereka tetap dapat pahala. Kesalahan yang terjadi dari mereka tidak seberapa bila dibanding kebaikan mereka yang sangat banyak. Kesalahan itu terkubur. Radiyallahu anhum ajma'in. Syekh Rabi' hafizahullah taala menyebutkan faedah penting dalam perkara apa yang terjadi di antara para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kata beliau radhiyallahu rahimahullah eh, Thumma alladhina qatalu fil jamali wa siffin qalilun Dan perlu diketahui. Dari sekian banyak sahabat yang terjun dalam perang Siffin dan perang Jamal itu sedikit sekali. Aksarus sahabah masyaraku fil kitab. Mayoritas para sahabat tidak ikut-ikutan dalam peperangan yang terjadi itu. لأن الصحابة عند حدوث هذه الفتنة انقسموا إلى ثلاثة أقسام. Karena para sahabat saat terjadinya fitnah tersebut, pertikaian tersebut, mereka terbagi menjadi tiga golongan. Kismun kana ma'a Aliyin, satu golongan bersama Ali. kismun kana ma'a Muawiyah wa Amr, satu golongan bersama Muawiyah dan Amr bin Al-As wa qismun dan golongan ketiga wahumul aksar wal aksar wal aksar dan mereka yang lebih banyak lebih banyak dan lebih banyak yaitu sisanya dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di antara pimpinan mereka adalah Abdullah bin Umar, Usama bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas, mereka tidak ikut di dalam peristiwa-peristiwa tersebut. Mereka menjauh. Wasawabu ma'ahum. Inilah sikap yang benar. Sikap yang ditempuh para sahabat yang ketiga ini. Ya. Fa haula dan ingat ketika kita mengatakan mereka yang benar untuk menerangkan sikap yang benar ya dan mereka yang kalau begitu dapat dua pahala. Yang lain salah ya atau disebut salah satunya akrab taifatain ilal haq yang lebih dekat kepada kebenaran dan mereka walaupun demikian tetap mereka dapat pahala karena mereka mujtahid fa inna haula ma kanu mereka itu Golongan ketiga ini berpandangan mau tidak mau ikut campur dalam yang terjadi peperangan. Walladzina dakhalu fil qital ma'jurun. Namun demikian yang masuk dalam pertempuran mereka tetap dapat pahala karena ijtihad mereka. Karena ijtihad mereka walaupun salah. Thumma la nuthiru hadhil masyakil. Kemudian kita sebagai ahli sunnah nggak perlu mengungkit-ungkit kejadian-kejadian itu bercerita tentang apa yang terjadi ketika itu tidak perlu. La naqulu fulan wa fulan iktatalu. Kita nggak perlu mengatakan fulan dan fulan mereka bertempur. Bal naqul bahkan kita katakan alladzina ishtaraku fil qital ma yazidu an Bahkan yang ikut dalam pertempuran ketika itu tidak lebih daripada 30 orang. Dari kalangan sahabat tidak lebih dari 30 orang. Sementara sahabat Nabi berapa? Ribuan. Ya. Al-baqiyah kulluhum fi sa'iril buldan. Ma dakhalu hadhil fitnah. Sisanya dari para sahabat terpencar di berbagai negeri, nggak pernah ikut dalam pertempuran tersebut. Nah, ini hal yang penting dari keterangan Syekh Rabi Afidullah Ta'ala. Jadi ternyata ya <clears throat> yang terjadi ketika itu juga hanya sedikit dari kalangan sahabat yang ikut. Sementara yang tidak ikut sangat banyak sekali. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kembali kepada masalah kita ini. Jadi kalau begitu, maka <clears throat> kita tegaskan Ahlus sunnah wal jamaah meyakini al kafu amma syajara bainahum. Menahan diri untuk membicarakan apa yang terjadi dari pertikaian-pertikaian di antara mereka. Ikhwani rahimakumullah. <clears throat> Nah, ini uh, ditegaskan sekali lagi karena uh, <clears throat> sebagian orang ya kita dapati mencela para sahabat melalui jalan ini. Sebut saja misalnya Said Kutub, Ya. Dia bercerita tentang apa yang terjadi antara Muawiyah dengan Ali radhiyallahu anhu kemudian berkesimpulan naudzubillah min dzalik ya, bahwa Muawiyah dan Amr bin Al-As telah melakukan cara-cara yang licik ya cara-cara yang e, atau cenderung kepada kemunafikan dan kata-kata yang seperti itu ya naudzubillah min dzalik saya tidak begitu hafal kata-katanya tapi beberapa poin yang saya ingat bahwa sampai disimpulkan oleh Sayyid Qutb bahwa uh, Muawiyah dan Amr bin Al-As adalah orang-orang yang licik dan cenderung kepada kemunafikan dan kata-kata yang semakna dengan itu lalu dia memuji Ali dengan mengatakan walaupun Ali kalah tapi kekalahan yang uh, melebihi berbagai atau sekian kemenangan Artinya di sini ini sebuah contoh. Sebuah contoh dari seseorang yang sesat tidak mengikuti nasihat para ulama radhiyallahu anhum ajma'in. Kalaulah dia mengikuti nasihat para ulama, tidak usah membicarakan, maka dia akan selamat. Tapi ketika dia membicarakan dan dengan cara yang tidak diajarkan oleh para ulama kita, Akhirnya dia jatuhlah dalam celaan terhadap sebagian sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, ini sangat membahayakan ya, karena akhirnya mencela orang-orang yang dipuji oleh Allah. Ya, Muawiyah adalah penulis wahyu Rasulullah. Amr bin Al-As adalah panglima perang Islam dan berbagai keutamaan yang dimiliki oleh mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Muawiyah bahkan juga adalah khalu al-mu'minin. Istilahnya apa? Khalu al-mu'minin. Pamannya kaum mukminin. Kenapa? Karena Nabi menikah dengan siapa? E, saudara perempuannya. Maka dia disebut khalu al-mu'minin. Beliau juga disebut oleh <clears throat> para ulama dengan khairu mulukil ardi, sebaik-baik raja di muka bumi. Muawiyah radhiyallahu anhu. Namun demikian ya Sayyid Qutb telah mencela dengan celaan yang sangat tajam terhadap Muawiyah dan Amr dikarenakan masuk dalam ranah ini perselisihan tanpa cara yang disarankan atau diwasiatkan oleh para ulama kita radhiyallahu anhum ajma'in. Masih ada waktu Isya Hah? 5 menit 7 kurang 5 6 hmm. Ikhwan Fidin Rahimakumullah hmm. Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan dalam Al-Aqidah Al-Wasitiyah ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا annahum khairul khalqi ba'dal anbiya. Kesimpulan dari hasil dirasah, hasil studi Ibn Taimiyah rahimahullah terhadap ayat dan hadis dan sejarah. Beliau mengatakan, siapa yang melihat sejarah mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ilmin wa basirah dengan ilmu dan basirah yakni pandangan yang tajam wa ma mannallahu bihi alaihi dan mempelajari apa yang Allah berikan kepada mereka dari berbagai keutamaan maka akan sampai kepada suatu kesimpulan arima yakinan yaitu dia akan tahu dengan yakin annahum khairul khalqi ba'dal anbiya bahwa para sahabat itu adalah sebaik-baik makhluk setelah para nabi la yakun la kana wa la yakunu mithlahum tidak pernah ada orang-orang seperti mereka sebelum mereka yakni selain nabi ya selain nabi selain para nabi dan para rasul. Tidak pernah ada sebelum mereka orang yang seperti mereka. Walayakunumitlohum Dan yang setelah mereka juga nggak akan ada orang-orang yang seperti mereka. Jadi mereka itu adalah para sahabat Nabi yang terbaik. Para Nabi punya sahabat. Tapi dari para sahabat Nabi yang terbaik adalah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya nggak pernah ada orang yang seperti itu. Setelahnya juga tidak ada ya dari kalangan selain nabi dan rasul wa annahum ahlu safwati min quruni hadhihi ummah allati hiya khairul umami wa akramuha 'ala Allah dan bahwa mereka adalah safwa mereka itu orang-orang pilihan min quruni hadhil ummah dari generasi-generasi umat ini allati hiya khairul umam yang umat ini sendiri adalah sebaik-baik umat umat Nabi Muhammad sebaik-baik umat sehingga sahabat Nabi Muhammad sebaik-baik sahabat para nabi wa akramuha 'ala Allah dan umat ini umat yang paling mulia di sisi Allah azza wajalla dan ini terbukti sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah orang-orang Nasrani sendiri mengakui keutamaan para sahabat Nabi Muhammad SAW dibanding para sahabat Nabi Isa. Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan dalam kitab tafsirnya, qala Malik balagani anna an-nasara kanu idza ra'au as-sahabata radhiyallahu anhum alladziina fatahu asy-syam yaqulun wallahi la haula'i khairun minal hawariyyin fima balagana. Ibnu Katsir mengatakan bahwa Imam Malik, Malik bin Anas, Imam Maliki radhiyallahu rahimahullah. Dia mengatakan, balawani sampai berita kepadaku. Annan Nasara bahwa orang-orang Nasrani kanu dahulu mereka idza ra'au as-sahabah apabila mereka melihat para sahabat Nabi alladzina fatahu Syam yang mereka menaklukkan daerah Syam Yakulun para Nasrani itu mengatakan, "Wallahi demi Allah, sumpah." Orang Nasrani sampai sumpah. Ya. Wallahi kata mereka, demi Allah. Lahaula sungguh mereka yakni para sahabat khairun min al-hawariyin, lebih baik daripada hawariyin, yakni para sahabat Nabi Isa. Ya. Ini persaksian musuh. Ya, yang namanya persaksian musuh itu sudah sangat kuat ya kan. Kalau teman bersaksi, ya, namanya teman bersaksi untuk kita umum biasa. Tapi kalau musuh bersaksi kebaikan kita, nah ini berarti betul-betul apa? yakni pengakuan yang sangat kuat. Orang-orang Nasrani mengatakan begitu. Demi Allah, mereka itu yang menaklukkan kota atau daerah Syam lebih baik daripada para sahabat Nabi Isa fima balagana sebagaimana berita yang sampai kepada kami. Nah, ikhwan fidin rahimakumullah, demikian para sahabat Nabi, makhluk-makhluk termulia setelah para anbiya. Maka dari itu disebutkan pula oleh Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Al-Aqidah Al-Wasitiyah wa min usuli ahli sunnati salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulillah. Di antara prinsip ahlu sunnah. Keyakinan ahlu sunnah adalah apa? Salamatu qulubihim. Selamatnya, tulusnya kalbu mereka. Wa al sinatihim dan lisan mereka terhadap para sahabat Rasulullah. Lisan mereka nggak pernah mengucapkan kecuali yang baik terhadap para sahabat. Semuanya tanpa terkecuali. Wa alsinat wa eh, salamatu qulubihim dan kalbu mereka nggak menyimpan sedikit pun kedengkian. Gak pernah ada rasa iri dan dengki terhadap para sahabat. Betul-betul bersih kalbunya. Dan itu sebagai aplikasi daripada doa yang diucapkan oleh mereka. Rabbana la taj'al fi kulubina ghillan lilladzina amanu. Ya Allah, jangan kau jadikan pada kalbu kami rasa dengki terhadap orang-orang yang beriman sebelum kami. Nah, itulah al-sunnah. Makanya ya, mereka yang nah, menyimpan kedengkian dari orang-orang Syiah maupun Khawarij maupun Nawasib jelas mereka adalah sangat bertolak belakang dengan ahlu sunnati wal jamaah karena mereka imba kedengkian di dalam kalbunya yang terpendam atau bahkan apa ucapan-ucapan yang muncul dari mereka isinya adalah celaan dan cercaan terhadap para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in demikian ikhwani fillah rahimakumullah apa yang kita bahas pada kesempatan ini uh, karena waktu telah uh, masuk waktu isya mungkin ya. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Wallahu a'lam bissawab.